disebutkan dalam kitab sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Nuh ayat 23 Allah mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa qalu dan mereka mengatakan la tadarunna alihatakum ya dengan la nahiyah janganlah tadarunna asal katanya apa tadaruna ya fil mudhari'nya baik hanya saja karena dia majzum bila nahiyah maka nunnya dibuang termasuk wawunya bukti wawunya juga dibuang adalah ditinggalkan domahnya di situ ya la tadaruna harusnya la tadaruna menjadi la tadarunna dengan nun taukid sakilah la tadarunna alihatakum janganlah kalian meninggalkan ilah-ilah kalian sesembahan kalian wala tadarunna waddan dan jangan pula meninggalkan wad wala suwa'an juga suwa' wala yagusa juga yagus wa ya'uq wa nasra dan ya'uq dan nasra. Baik. Qala katakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh. Min qaumi Nuhin. Dari kaumnya Nuh. Ya. Ini adalah rijalun salihin min qaumi Nuh. Baik. Walaupun sebagian ulama berselisih pendapat tentang rijal kaum Nuh ini. Ya. Falamma halaku awha syaitanu ila ma ila qaumihim. Falamma halaku ketika mereka telah binasa, ini telah mati, meninggalkan alam dunia, awha syaitanu ila qaumihim. Maka syaitan mewahyukan, ini mewas, membisikkan waswasa ilaihim ila qaumihim kepada kaum mereka, kaumnya orang-orang saleh ini. Apa itu? Anin sibu ila majalisihim. Agar mereka menegakkan ila majalisihim di majlis-majlis mereka allati kanu yajlisuna fiha yang mereka duduk di dalamnya ansaban ini asnaman ya berhala berhala baik patung-patung dari gambar-gambar orang-orang saleh tadi. Wasammuha bi asma'ihim dan mereka menamakannya dengan nama-nama orang-orang saleh tadi. Baik. Fafa'alu maka mereka pun melakukannya, mengerjakannya, melaksanakannya. Walam tu'bad namun belum sampai diibadahi patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut hatta idha halaka ulaika sampai ketika halaka ulaik mereka-mereka itu telah mati, telah binasa. Siapa yang telah binasa? Orang-orang membuat berhala-berhala tadi, ya, yang memasang berhala-berhala tadi. Wanusil ilmu dan ilmu telah dilupakan. Ubidat barulah berhala-berhala tersebut diibadahi. Nah, demikian. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala qala ghairu wahidin minas salaf. Dikatakan oleh salah satu dari kaum salaf. Lamma matu akafu ala quburihim. Ketika mereka telah mati, maka mereka pun i'tikaf. Ini tinggal menetap ala kuburihim di kuburan-kuburan mereka. Summa sawwaru tamasilahum. Kemudian mereka menggambarkan tamasilahum, patung-patung mereka. Mereka gambar patung-patung orang-orang saleh tadi. Summa tala alaihimul amad. Kemudian waktu pun berjalan berlalu panjang. Fa'abaduhum. Barulah mereka mengibadahi patung-patung tersebut. Ya, gambar-gambar tersebut. Nah, demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Muncuzia dalam Ighasatul Lahafah. Nah, dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya di dalam sahihnya. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala tarjumah Ibnu Qayyim rahimahullah taala biografi Ibnu Qayyim beliau adalah wal imam. Beliau adalah seorang imam al-allamah seorang alim Muhammad ibn Abi Abakar Beliau namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar ibni Ayyub Az-Zura'i Nah Ad-Dimashqi Tilmidu Syekh Islam Ibn Taimiyah Beliau merupakan murid dari Syekh Islam Ibn Taimiyah Bahkan wakabiru Kabiruhum Murid seniornya Mata sanata Ida wa khamsin Wa Lil hijrah wafat pada tahun 751 Hijriah rahimahullah taala wa walahu muallafat mufidah masyhurah dan beliau memiliki muallafat karya-karya tulis mufidah masyhurah yang berfaedah lagi termasyhur tersohor maka maksud dari firman Allah la tadarunna alihatakum maksudnya adalah la tatruku ibadataha Jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Ya, ini maksudnya. Jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada alihah kalian. Wala tadarun nawaddan ila akhirih. Maksudnya ay wala tatruku haula'i khususan. Lebih khusus lagi, jangan kalian sebutkan mereka-mereka ini. Ya, demikian. Nah, karena sebagian Nuhah ahli ahli lughah mengatakan ketika dibawakan lafzul am kemudian lafzul khas pada lafzul am ini yufidu taksis memberikan pengertian khusus ya sebagian lagi mengatakan tidak demikian hey. Eh, nah sehingga ketika disebutkan di sini alihatakum ya la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan ya alihatakum artinya apa am ya ala wajhil am umum secara umum sesembahan kalian kemudian disebutkan secara khusus wala tadarunna waddan ya khusus sebutkan namanya wala suwa'an wala yaghutha wala ya'uq wa nasr sebutkan nama-nama khusus sehingga kata Syekh Saleh Fauzan wala tatruku haula'i khususan jangan kalian tinggalkan mereka-mereka ini secara khusus begitu ya nah artinya apa dari sisi kaidah bisa dibenarkan karena sebagian uh, nuhat ada yang berpendapat demikian sebagian ahli nahu ada juga yang mengatakan tidak demikian ya tidak ada perbedaan ketika lafdul khas disebutkan pada lafdul am atau ba'da laf ba'dal am begitu baik nah falamma halaku maka tatkala, ketika mereka telah binasa, ai mata ulaika salihun. Ini maksudnya adalah ketika mereka-mereka ini telah mati, orang-orang saleh ini. Wa hazina alaihim qaumuhum. Dan kaum mereka hazina alaihim. Bersedih hati atas peninggalnya sepeninggalnya mereka. Huznan syadidan dengan kesedihan yang mendalam Auha syaitanu ila qaumihim. Maka syaitan datang kepada mereka, membisikkan kepada mereka. Kepada kaum orang-orang saleh tadi. Ay waswasa wa alqa ilaihim. Maksudnya syaitan membisikkan kepada mereka wa alqa ilaihim dan menyampaikan idenya kepada mereka. Menyampaikan pemikirannya kepada mereka. Baik. Aninsibu bikasris di sini anin sibu dengan dikasrahkan sadnya, mananya apa? Ini tegakkanlah ansaban. Apa ansaban? Ai asnaman. Itu berhala-berhala. Asnaman musawwaratan ala suwarihim. Yang digambar dengan bentuk-bentuk mereka. Ya. Nah, sehingga berhala ini merupakan gambaran bentuk daripada mereka-mereka yang diibadahi. Taib. Hatta idza halaka ulaika sampai-sampai apabila telah binasa mereka-mereka ini ai alladzina nasabuha yaitu orang-orang yang telah ditegakkan gambar-gambarnya, patung-patungnya Lihat liyatadzakkaru yang tujuannya fungsinya adalah tadakur untuk mengingat-ingat. Apa yang diingat-ingat? Biru'yatiha af'al ashabiha mengingat-ingat dengan melihat kepadanya, melihat kepada gambar-gambar tersebut, berhala-berhala tersebut, ketika melihat gambar-gambarnya, maka akan mengingat af'ala ashabiha. Perbuatan-perbuatan para mereka-mereka orang-orang soleh. Ya, begitu. Fayanshatu. Sehingga mereka mereka pun menjadi apa? Menjadi semangat. Begitu. Ya. Taib. Demikian. Dan ini adalah keumuman manusia. Ya. Ketika mereka mendapatkan orang yang mereka sangat senangi atau mereka sangat idamkan, maka mereka akan teringat-ingat dan mencari cara untuk bisa mengingatnya. Apakah dengan top, apa dengan fotonya, apakah dengan gambarnya dan sebagainya. Baik. Sehingga fayan syatu ala alal ibadah. Sehingga mereka pun menjadi semangat dalam beribadah. Ya. Yeah. manusia wa ilmu dan setelah apa dilupakannya ilmu maksudnya apa ay zalatil ma'rifah setelah pengetahuan itu menjadi hilang pengetahuan mereka kaum tersebut hilang setelah ilmu mereka hilang pengetahuan mereka hilang apa maklumat yang mereka dapatkan dari orang-orang sebelum mereka telah hilang wa juhalu dan al juhal orang-orang jahil itu telah mendominasi ini yang jadi masalah ya nusil ilmu wa ghalabal juhalu ilmu telah dilupakan dan tinggallah orang-orang jahil yang mendominasi nah maka apa alladzina la yumayyizuna baina syirki wa tauhid. Siapa juhal yang dimaksud sini? Yaitu orang-orang yang tidak bisa membedakan antara syirik dengan tauhid. Barulah ubidat diibadahi. Ya. Aitil kal asnama. Maksudnya diibadahi berhala-berhala tersebut. Lama qala lahumu syaitan ketika syaitan mengatakan pada mereka inna aba'akum kanu ya'budunaha sesungguhnya nenek moyang kalian mereka mengibadahi berhala-berhala ini patung-patung ini gambar-gambar ini lihat begitu kenapa karena nusil ilmu mereka sudah tidak lagi memiliki maklumat tidak memiliki lagi pengetahuan ya tidak lagi memiliki apa catatan-catatan yang harus mereka pegang Tapi begitu Qala hafidhullah ta'ala kemudian dikatakan oleh Ma'ali Syekh salih Fauzan hafidhullah ta'ala wal al-ma'na al-ijmal lil athar mana secara global terhadap asar ini adalah yufassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ayat al karimah hadhihi al ayat al karimah bi anna hadhihi al aliha allati dzakara Allah anna qauma nuhin tawasau bil istimrar ala ibadatiha Di sini kata Syekh Saleh Fauzan yufassir Ibnu Abbas radhiyallahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menafsirkan hadil ayat al-karimah hendak menafsirkan ayat yang mulia ini. Apa yang beliau tafsirkan? Bi anna hadil aliha bahwa sesembahan-sesembahan ini ala alati Allah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya anna qauma nuhin tawasaw bil istimrar ala ibadatnya di mana kaum bahwa yang di yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bahwa kaumnya Nuh mereka tawasau saling mengingatkan, saling menasihati, saling berwasiat bil istimrari ala ibadatiha untuk tetap terus beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Ya. Ba'da manahahum nabiyuhum Nuhun alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi mereka Nuh alaihi salatu wassalam melarang mereka. Ya. Begitu. Berarti apa ini? Berarti kejadian menyembah atau wasiat yang terjadi ini adalah wasiat yang terjadi setelah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengingatkan mereka tentang kesyirikan. Ya, baik. Mengajarkan mereka tentang tauhid. Nah, hanya saja sebagian ulama mempersoalkan tentang apakah orang-orang soleh itu lahir di zaman atau ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam atau sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Begitu ya. jadi demikian. Hanya saja itu dari kaum kaumnya Nuh. Nah, demikian. Sehingga apa? Ba'da manahahum nabiyhum Nuhun alaihi salatu wasallam ani syirki billah. Setelah nabi mereka Nuh alaihi salatu wasallam melarang mereka dari berbuat syirik kepada Allah. Annaha fil asli asma'u rijalin salihina. Bahwasanya itu semua pada asalnya adalah nama-nama orang-orang saleh dari mereka. Ghalau fihim bitaswili syaitani lahum Galau fihim yang mereka bersikap hulu kepada orang-orang saleh tersebut. Kenapa mereka bisa bersikap hulu kepada orang-orang saleh? Bitaswili syaitan. Karena adanya godaan dari syaitan. Ya. Lahum. Syaitan menggoda mereka. Hatta nasabu suarhum. Sampai-sampai mereka pun memasang gambar-gambar orang-orang saleh tadi. Baik, faham ya? Qala ah, fa'alul amru fa'alal amru titiknya satu ya, ya. fa'alal amru bihadil suar ila ansarat asnaman fa'alal amru maka urusannya kembali ala ini maksudnya kembali bihadis suar dengan gambaran seperti ini ila ansarat asnaman tu'bad min dunillah. Kembali menjadi berhala-berhala yang diibadai dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi inilah kenapa syariat melarang mengharamkan gambar-gambar zatu arwah. Ya. Zatu arwah. Gambar-gambar yang memiliki ruh. Kenapa? Karena dari inilah syaitan sawwalalahum menggoda mereka ya menggoda mereka untuk membuat gambar-gambarnya orang-orang saleh. baru setelah itu apa fa idanusil ilmu wa ghalabal juhalu ubidat begitu ketika ilmu sudah dilupakan dan orang-orang bodoh yang mendominasi maka barulah berhala-berhala tadi diibadahi ya nah demikian ketika masih banyak orang-orang saleh, orang-orang alimnya, mungkin gambar-gambar tadi belum belum sampai diibadai seperti yang terjadi pada kaumnya Nuh alaihi salatu wasallam ya. Tetapi setelah itu maka apa? akan menjadi lain. Wa ma dzakara Ibnu Qayyim wa bi ma'na ma dzakara Al-Bukhari. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang tengah ya Afwan Pak Hafid. Zaklera. Taib. Wa ma Ibn al Qayyim dan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al jawziya rahimullah taala huwa bi mada ma Bukhari. Itu semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya, sama. Ila annahu dzakara hanya saja beliau menyebutkan anna ukufahum ala kuburhim kana qabla taswirhim bahwasanya etikafnya mereka di kuburan orang-orang saleh ini terjadi sebelum digambarkan gambar-gambar mereka. Ya. Fahuwa yudhifu ila masabak. Maka ini disandarkan kepada apa yang telah lewat anal ukufa alal kubur sababun liibadati aidha. Ya, bahwa etikaf tirakatan atau apa lagi bahasanya? Bahasa kita semedi menetap ya di kuburan-kuburan itu menjadi sebab orang itu mengibadahi penghuni kubur. Ya. Baik. Ini. Munasabatul asalil bab kesesuaian asar ini terhadap judul babnya. Ya, judul babnya tentang apa? Tentang bab maja'a fi sabab kufri bani Adam wa tarkim dinahum wal ghulu fi salihin. Ya. Baik. Apa berarti annahu yadullu ala annal ghuluwa fis salihin sababun li'ibadatihim min dunillah. Ini menunjukkan bahwasanya annahu yadullu bahwa ini menunjukkan ala annal ghuluwa fis salihin bahwa bersikap hulu kepada orang saleh sababun ibadatihim menjadi sebab mengibadahi mereka menjadi sebab menyembah orang-orang saleh beribadah kepada orang-orang saleh min dunillah dari selain Allah tabaraka wa taala. Baik. Mayustafadu minal athar? Berarti faedah yang bisa kita ambil dari asar ini, awalan yang pertama, annal wa fis salihin sababun ibadatihi min dunillah. Bahwasanya bersikap hulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh menjadi sebab orang mengibadahi, menyembah mereka orang-orang saleh min dunillah dari sana Allah tabaraka wa taala. Wa tarkid dini bil kulliyah dan meninggalkan agama secara menyeluruh. Muhammad. Sanian yang kedua, at tahdhiru min at-taswir. Di sini ada tahdhir peringatan. minat at-taswir dari menggambar. Wa ta'liqu suwar. Wa ta'liqi suwar dan juga adanya tahdhir peringatan dari menggantungkan gambar-gambar. Ini maksudnya gambar-gambar zawatul arwah ya gambar-gambar zawatul arwah yang memiliki ruh-ruh. La siyama suwaral udama. Terlebih lagi gambar-gambar udama orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang agung. Iya, Habaib, iya, wal auliya, usalihin. Ya. Nah. Demikian. Minimal ada pengagungan dari sisi apa? Khauf kepada orang yang sudah mati. Wahada malah yasluh. Ya, ada la yasluh, la yajuz. Tidak boleh ya khauf kepada orang yang sudah mati. Baik. Nah. Ketiga salisan at-tahdhiru min makri syaitan. Adanya tahdir peringatan dari makar syaitan. Wa al batil dan penawaran syaitan terhadap kebatilan fi suratil haq dalam bentuk al-haq. Ya, syaitan akan menawarkan kepada kita kebatilan dalam bentuk yang hak. Ya, begitu. Tamam? Rabi'an yang keempat, at tahdhiru minal bid'ah wal muhdasat. Adanya peringatan dari kebid'ahan dan muhdasat perkara-perkara yang diadakan. Walau hasuna qasdu qasdu fa'iliha, walaupun maksud dan tujuan dari pelakunya adalah baik. Ya. Walaupun maksud dan tujuan dari pelakunya adalah baik. Kalau itu adalah bid'ah wal muhdasat, maka apa? tidak boleh. tapi walaupun hasuna qasdu fa'ilha. Khamisan yang kelima anna hadhihi wasailu ila syirki. Anna hadhihi bahwa ini semua adalah wasailu. Ya, jamak dari wasilah ya. Dia apa? Mamnu min as-sarf. Baik. Anna hadhihi wasailu ila syirk. Bahwasanya ini semua adalah wasail sarana-sarana ila syirik kepada kesyirikan. Fayajibul hadru hadaru minha. Maka wajib untuk hadar. Hati-hati waspada darinya. Sadisan yang keenam ma'rifatu qadri wujudil ilmi. Kita harus mengetahui, mengenal, mengerti kadar keberadaan ilmu, kadar eksistensi ilmu. Tamam? Wa madarrati faqdihi dan kita juga harus tahu kenal mengerti kadar madarat bahayanya hilangnya ilmu baik begitu ya nah Sabi'an yang kedelapan anna sabab faqdi ilmi huwa mautul ulama. Bahwasanya sebab di antara sebab dari hilangnya ilmu adalah kematiannya para ulama. Ya, begitu. Baik. Inna Allah la yaqbidu ilman intiza'an ya min suduri rijal walakinahu yaqbidu biqabdil ulama atau kama qala nah. Thaminan yang ke-8 at-tahdhiru minat taqlid. Adanya tahdir, peringatan minat taqlid dari membebek. Ya, mengekor tanpa dalil, tanpa mengetahui dalilnya. Bukan tanpa apa? Menghafalnya bukan tanpa mengerti istidlal wal istimbatatnya, bukan. Tapi tanpa dia tahu dalilnya. Nah, begitu ya. Wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi ilal muruqi minal Islam. Lihat bahayanya taklid. Annahu qad ya'ul. Bahwasanya dengan taklid itu kembalinya berhujung kepada apa? Bi ahlihi orang yang taklid yang muqallid ini ilal muruk minal Islam dari keluar dari Islam subhanallah lihat bahayanya taklid orang yang taklid dia bisa keluar dari Islam iya apakah taklid dalam bentuk kesyirikan atau taklid dalam bentuk pemberontakan ya kepada penguasa dan sebagainya ini sumber malapetakannya adalah at-taklid ya Al-muruq minad din minal Islam di antara sebab yang terbesar adalah taklid. Nah, begitu. Ya. Nah, wallahu taala alam shawab naktafi bihadzal qadar. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله